Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada pada peperangan peristiwa perang Badr. Ini belum selesai-selesai karena panjang kisahnya ya. Wa illa aslinya kalau diringkas selesai tapi kita ikutin alur yang ada di sini. Paham ya? Kita ikutin alur cerita yang ada di ada di sini dalam kitab ini barakallahu fikum. Kemarin kita kita sebutkan dan kita baca juga, saat itu ketika perang mulai memanas dan berkecamuk, kemudian apa? Turunlah pertolongan. Dan Rasulullah benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hingga beliau mengatakan, Allahumma intahlik hadil isabah la tu'bat fil ard. Ya Allah, jika kau binasakan pasukan kaum muslimin ini, niscaya kamu, niscaya engkau tidak akan sembah di muka bumi ini. Paham ya? Maksudnya apa? Benar-benar pasukannya itu besar mereka pasukannya 900 sampai 1000 bayangkan Rasulullah berdoa terus itu ya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah taala menurunkan siapa menurunkan malaikat pasukan dari langit ribuan paham ya nah barakallahu fikum diturunkan dalam keadaan membantu perang Badar tersebut kita lihat kisah berikutnya halaman 28 perhatikan baik-baik -baik. aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhfa'atan Kemudian karena pertolongan yang besar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat tidur sejenak. Bayangkan. Tidur sejenak, tidur sebentar. Nah, barakallahu fikum tidur sebentar. Nah, summa rafa'a ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Paham ya? Padahal posisi perang itu jarang sekali orang bisa tidur. Paham ya? Tapi karena ditenangkan hatinya, tentram, paham ya? Nah, barakallahu fikum akhirnya apa? Bisa tidur. Dan dulu kita saksikan banyak kisah saja. Ini bukan hoax ya. Kabarnya bukan bohong ya. Dulu ketika di Damas, ketika kita perang itu Masya Allah. Sebagian ikhwah ketika jaga di perbatasan itu. Ada yang tidur, ada yang bukan berarti nggak berhati-hati ya. Ya berhati-hati cuman tertidur sendiri itu loh. Posisi itu perang gitu ya. Ditembaki pakai sniper, pakai mortir, pakai... Nah barakallahu fikum pakai tank, kemudian pakai basoka, pakai granat, tapi yang namanya ketenangan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini coba bayangkan. Rasulullah sempat tidur sejenak. Akhfa itu maksudnya adalah an-naum al-khafif. Paham ya? Tidur yang ringan. Paham ya? Tidur yang ringan itu yang mungkin tidur sambil ngantuk. Intinya sempat tidur sebentar. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dikasih apa? Dikasih ketenangan berupa apa? Rasa ngantuk. Nah, merasa ngantuk kemudian tertidur sedikit. Naam. Kemudian beliau mengangkat kepalanya wa huwa seraya beliau berkata, "Absyir ya Abu Bakar." Bergembiralah Senanglah engkau wahai Abu Bakar. Hada Jibril ala sanayahu anak Apa artinya? Ini Jibril. Nah, barakallahu fikum telah ada pada kalau sananya gigi-gigi aslinya ya ngatikannya ya. Nah, ilah ini adalah kinayah bahwasanya Jibril itu ikut perang gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum nakal itu adalah debu. Paham ya? Debu perangan maksudnya. Ini Jibril. Nah, ada pada beliau pada gigi-gigi beliau debu-debu perangan. Artinya terjemahannya bahasa seperti itu. Cuman maknanya itu apa maksudnya? Maksudnya beliau Jibril alaihissalam bantu perang gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi anak anakku itu adalah ghubarul harb, debu-debu perangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi Jibril ikut apa? Ikut ikut membantu perang Badr masyaallah. allah. kana syaitan. Saat itu karena orang-orang kufar sudah mulai kotar-katir, eh, kekalahan terjadi, akhirnya saat itu apa? Wa kana syaitan fattabada li Quraisy. Syaitan tiba-tiba muncul, bermunculan di hadapan orang Quraisy fi surati Surakah bin Malik. Setan ini muncul dalam keadaan apa? Berbentuk seperti Surakah bin Malik. Ingat gak Surakah bin Malik? Eh? Seorang sahabat setelah masuk Islam jadi sahabat kan? Nah, dia adalah pemimpin nah, kampung Mudlij. Pemimpin kampung Mudlij kita lihat. Kemudian setan nah menampakkan di hadapan orang Quraisy bentuknya apa? Berbentuk seperti Surakah bin Malik bin Jusham, Zaimul Mudlij, pemimpin kampung Mudlij. Naam fa'adzarahum. Kemudian setan ini yang nah barakallahu fikum berwujud surah kami Malik ini nah barakallahu fikum memberikan perlindungan kepada mereka, nolong mereka. Wa zayyana lahum adh alamahum alamahum fi dan membikin apa? Membikin indah, memperhias di hadapan mereka agar hilang rasa takut yang ada pada mereka. Kan sempat takut mereka orang kufarnya ya. Orang kufar Quraisy sempat takut karena kalah dan itu ya. Datanglah setan berwujud seperti apa tadi? Berwujud seperti surah bin Malik. Nah, ngomong sama mereka, aku akan lindungi kalian, nolong kalian. Padahal di balik itu nanti apa? Dia berlepas diri, takut karena malaikat turun juga itu loh. Paham ya? Setan kan lihat malaikat, manusia-manusia enggak melihat itu loh ya. Kita lihat. nah Wa an-nahum khashaw bani mudlis an yukhlifuhum fi ahalihim wa amwalihim. Yang demikian itu dikarenakan mereka khawatir, orang-orang Quraisy khawatir kalau seandainya Bani Mudris itu justru apa? Justru akan menyelisih perjanjian untuk mereka. Paham ya? Mengenai keluarga mereka, harta mereka. Karena apa? Karena saat itu ada kesepakatan bantu gitu ya. Nah, kemudian yang datang ini pemimpin bentuknya seperti apa? Nah, barakallahu fikum wujudnya seperti Surakah bin Malik yang mana Surakah bin Malik adalah pemimpin. Nah, barakallahu fikum mudlis tadi itu. Nah. Dan lihat fadzalika qaulu ta'ala yang demikian itu adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzayyana lahumus syaitan a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nas wa inni jarnakum." Setannya ngomong kayak gitu. Dan tatkala eh, setan membuat indah, menghias hias di hadapan mereka. Eh, a'malahum perbuatan-perbuatan jahat mereka. Wa qala kemudian setan mengatakan la ghaliba lakum, enggak ada yang bisa ngalahkan kalian katanya. Bayangkan itu. Setannya ngomong kepada mereka biar mereka itu nggak takut itu loh. Ngomong sama mereka nggak ada yang ngalahkan mereka pada hari ini. Wah Wa ini jarunakum dan aku akan nolong kalian, akan melindung, melindungi kalian. Falamma tara'atil fi'atan fi'atan. Kemudian ketika saling melihat dua pasukan yang bertempur tersebut, na barakallahu fikum nakasa ala aqibai wa qala inni bariun minkum inni ara ma la taraun. Setannya ternyata nipu Paham ya? Ketika sudah melihat dua kelompok, dua pasukan yang berperang itu, tiba-tiba apa? Setannya mundur kembali ke belakang. Setan dari itu. Yang berwujud siapa? Suraka bin Malik. Seraya mengatakan, aku berlepas diri dari kalian. Karena aku melihat sesuatu yang kalian tidak melihat. Setannya takut. Karena ketemu malaikat. Malaikat itu turun. Ribuan nggak sembarangan. Paham ya? Nah, walaupun nanti kita lihat balas dendamnya pada para Uhud ya. Orang kufar Quraisy balas dendam nanti. Setan pun ikut bantu perang Uhud nanti. Paham ya sampai mengabarkan inna Muhammadan Kutil Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh katanya. Setan nanti ya di perang Uhud. Kalau ini setannya awalnya mau bantu ternyata apa ketakutan karena para malaikat juga turun bantu perang. Nah, kita lihat wa dzalika annahu ra'al malaika hina nazalat lil qital. Kenapa kok setannya berlepas diri? Karena saat itu setannya melihat malaikat Eh, yang turun ikut berperang. Waro'amalaki ra'a ma bihi Setan itu melihat tidak ada tandingannya sudah. Tidak ada tandingannya, tidak ada sesuatu yang bisa melawannya, ya, tidak bisa menghadapinya, fafarro lari setan tadi itu. Wa qatalatil malaika kama amarahu Allah. Kemudian para malaikat pun membunuh, berperang, memerangi mereka orang-orang kufar Quraisy yang berperang tadi itu ya wa kana rajulun minal muslimin perhatikan ini ya kemenangan sangat luar biasa pertolongan sangat Hebat sekali. Saat itu ada salah satu dari kalangan kaum muslimin yatlub kirnah, mencari tandingannya, mencari saingannya saingannya dari musuhnya. Cari-cari mana musuhnya yang kira-kira siap berhadapan dengan dia. Ternyata apa? Faida bihi qad saqata amamah. Tiba-tiba musuhnya sudah jatuh di depannya. Kok bisa? Malaikat yang bantu. Paham belum? Malaikat bantu situ. Masya Allah ini kemenangan luar biasa ya. Kemenangan yang sangat luar biasa. Wa manahallahu muslimin aktabal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum muslimin dengan hancurnya dan juga kalahnya kaum muslimin, Kalah. akhirnya mereka pada lari kan? Fakana awal man farra Maka waktu itu pertama kali yang lari dari mereka orang orang-orang Quraisy yang lari Khalid bin A'lam. Khalid Ibn A'lam. Faudrika fausiro. Kemudian lari ditangkap, ketangkap, ditawan. Lari ditangkap tawan. Yang ngeyel kemarin siapa ngeyel diajak pulang Abu Sufyan nggak mau. Siapa? Abu Jahal ya. Diajak pulang Abu Sufyan nggak mau nggak mau Abu Sufyan udah apa? Sudah berbalik arah bawa kafilahnya lewat pesisir laut, pinggiran laut, berhasil selamat. Suruh kemudian ngirim orang Quraisy agar menyampaikan, "Ayo balik aja pulang ke Mekah." Barangnya, bawaannya yang semula dagangan dari Syam sudah selamat katanya. Abu Jahal nggak mau, kata ngeyel dia. Ngay, eh, Abu Jahal ya. Abu Jahal nggak mau ngayal malah mengatakan pokoknya kami nggak mau pulang sampai mendatangi apa? mata air atau sumur Badr. kami ya mata air situ? Kita mau nginap setiga hari. Pesta apa kemarin? Mau pesta apa katanya? Pesta homer miras katanya. Tapi ternyata kita lihat terbunuh nanti orangnya. Nah, fatabi'ahumul muslimun fi atharihim akhirnya apa? Kaum muslimin mengikuti jejak mereka tertangkap tadi ditawan, kaum muslimin akhirnya mengikuti jejak mereka yaqtuluna wa yasirun. Kaum muslimin membunuh dan menawan. Yang terbunuh 70, yang ditawan berapa? 70. fakutilu minhum sab'ina wa usiru sab'in maka di antara mereka dibunuh di antara mereka nah e, faqatalu minhum kaum muslim bunuh di antara mereka 70 wa asaru sab'in dan mereka menawan 70 juga wa akhadhu ghanaimahum dan akhirnya kaum muslimin mengambil apa ghanimah ghanimah mereka harta rampasan perang mereka fakana min jumlatin maqutila minal musyrikin ini nah selesaikan dikit lagi ya maka saat itu termasuk yang terbunuh ya, yang dibunuh dari kalangan musyrikin mimman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawdi'ahu bil ams. Termasuk di antaranya orang yang Allah yang Rasulullah sebutkan namanya. Siapa itu? Yang Rasulullah sebutkan namanya pada hari kemarin, yang sudah kita lewati kemarin ya. Hada masra' fulan, insyaallah ghadan, wa hadza masra' fulan. Rasulullah sudah menyebutkan ini besok tempat meninggal sebulan, ini juga tempat meninggal sebulan. Urut secara urutan itu ya, persis sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mati. Sini ya, meninggal dunia dia, mati dia. Awalnya ngayal tak pulang Abu Sufyan enggak mau dia, nekat dia ya. Kita lihat sini. Abu Jahal wa Abu Hakam, dihafal. Abu Jahal kunyahnya Abu Hakam. Namanya Amr bin Hisham, la'anahullah. Semoga Allah Taala melaknat Abu Jahal tersebut. Abu Jahal terbunuh, dibunuh. Siapa yang bunuh? Dihafal pembunuhnya. Qatalahu Mu'ad bin Amr bin Jamuh, satu. Wa mu'awad bin Afra, dua. Wa tammama alaihi Abdullah bin Mas'ud. Disempurnakan pembunuhan tersebut Abdullah bin Mas'ud 3. Paham ya? Jadi tiga orang yang membunuh siapa? Abu Jahal. Paham ya? Pertama, Namu'ad bin Amr bin Jamu. kedua Muawid bin Afro. ketiga disempurnakan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Paham ya? Tiga orang yang membunuh Abu Jahal. Akhirnya terbunuh kan? Sombongnya bukan eh, bukan main luar biasa sombongnya. Mau kita mau berfoya-foya, pesta khamr katanya mau menginap tiga hari di di apa di mata air Badr katanya. Ternyata kedahuluan ini. Kaum muslimin enggak sembarangan, kaum muslimin juga dapat apa? Nah, barakallahu fikum arahan dari Rasulullah untuk segera mengambil mata air Badr tersebut agar kaum muslimin tidak bisa mendapatkannya. Naam. Barakallahu fikum. Ternyata masih panjang juga ya kalau kita kejar nggak cukup ya waktunya. Kesimpulannya Abu Jahal terbunuh. Paham ya? Terbunuh, dibunuh oleh tiga orang tadi siapa pembunuhnya tadi? Satu Eh, Mu'ad bin Amr bin Jamuh dua. Mu'abid bin Afra tiga. Abdul Mas'ud itu pembunuh Abu Jal. Abu Jal dari siapa namanya? Amr bin Hisham. Kunyahnya dulu siapa? Abu Hakam. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.